Allah berfirman, "Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun." Di dalam ayat yang pertama, Allah katakan tilka hududullah, itulah garis-garis Allah, batas-batas Allah, maka jangan dekati. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mau bertakwa. Sedangkan pada ayat yang ke-229-nya Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Inilah atau itulah garis-garis Allah, batas-batas Allah dan jangan kalian melampauinya. Barang siapa yang melampaui garis-garis Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ikhwan Berarti beliau rahimahullah membawakan ayat-ayat ini berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis silba. Dalam hadis yang sedang dibahas. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan, Man waqa'a wa man istabra'a. Dikatakan, Barang siapa yang menjauhi atau menghindari syubhat, wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinih, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima. Kata Rasulullah SAW, Barang siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia akan masuk kepada yang haram. Barang siapa yang menghindarinya, menghindari yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Kemudian digambarkan di dalam ayat-ayat ini bahwasanya itulah garis-garis Allah, yakni hukum-hukum Allah yang telah digariskan. Maka jangan dekati kata Allah. Fala taqrabuha. Jangan dekati. Ini dekati garis saja jangan. Dan tentunya orang yang sudah masuk dalam syubhat sudah masuk ke garis. Berarti bukan dekat lagi, sudah masuk di garisnya. Ini sangat berbahaya. Maka Rasulullah menyatakan, barang siapa yang waqa fi syubhat, waqa fil haram. Barang siapa yang masuk dalam batas-batas syubhat tadi, maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Ikhwan ibn azakumullah kata Ibnu Rajab selanjutnya, ja'ala man yar'a hawlal hima wa qariban minhu jadiran an yadkhul al-hima wa yarta' Siapa yang menggembalakan gembalaannya di dekat perbatasan, maka jadiran sangat memungkinkan untuk masuk ke dalam daerah yang haram, wa yarta' dan memakan rumput-rumput yang dilarang di sana. Fakadzalika man ta'addal halala wa waqa'a fi syubhati Demikian pula orang yang meninggalkan yang halal kemudian masuk ke dalam syubhat-syubhat. Fa innahu qad qarabal haram, berarti dia telah mendekati yang haram, ghayatul muqarabah. Dekat kepada yang haram dengan sedekat-dekatnya. Ghayatul muharam atau ghayah al-muqarabah adalah kedekatan yang sangat dekat. Sudah kita gambarkan bahwa kalau ini halal dan ini haram, maka subhat itu perbatasannya. Kalau dia sudah sampai di perbatasan, sudah dekat atau belum? Sudah. Apakah bisa lebih dekat lagi? Sudah tidak ada lagi. Kalau lebih lagi, sudah masuk kepada yang haram. Berarti Allah menyatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah garis-garis Allah jangan dekati. Orang ini sudah lebih dari dekat, sangat dekat. Maka dikatakan dengan goyah. Goyah itu puncaknya. Dikatakan di sini dalam kalimatnya, rahimahullah, Fa'innahu qad qarabal haram ghayatal muqarabah. Berarti orang tersebut telah mendekati yang haram dengan puncaknya kedekatan. Yani yang sangat dekat, yang paling dekatnya. Sebab syubhat itu digaris. Kalau dia masuk ke dalam syubhat berarti dia sudah paling dekatnya dengan yang haram. Padahal sesungguhnya Allah memperingatkan jangan dekati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kalimat-kalimat jangan dekati ini menunjukkan bahwa al-haram ini suatu yang berbahaya. Maka dekat-dekat jangan. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus menghindari yang syubhat karena syubhat itu sudah dekat dengan yang haram. Sebagaimana ucapan Rasulullah. Maka sinkronlah antara ayat dengan hadis. Hadis yang menyatakan untuk menghindari syubhat, فَمَنِ اتَّقَ syubhat فَقَدِ اسْتَبْرَأَ li 'irdihi wa Barang siapa yang menjauhi syubhat, menghindari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, kata Nabi. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, dia akan masuk ke dalam yang haram. Ternyata Allah pun menyatakan dengan hal yang sama. Dan Rasulullah SAW tidak akan keluar dari Al-Quran. Tidak akan keluar dari perintah-perintah Allah swt Karena as-sunnah adalah tafsirul Quran. Ajaran Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya adalah tafsir dari Al-Quran. Maka tidak akan bertentangan Bahkan mesti ada hukum asalnya dari Al-Quran. Di antaranya ayat ini. Tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. Fala taqrabuha. Maka jangan dekati. Dikatakan selanjutnya. Orang yang sudah dekat pada yang haram al muqarabah. Fama akhlaqahu min an al haram. Maka betapa mungkinnya Betapa pantasnya dia untuk masuk ke dalam yang haram. Karena sudah dekat, sangat dekat puncaknya kedekatan. Berarti sangat mungkin untuk masuk ke dalam yang haram. Al-mahab, haram yang murni. Wa fi dan terjerumus di dalamnya. Wa fi hadha isyaratun ila annahu yanbaghi Ini isyarat yang mengisyaratkan agar kita kaum muslimin seharusnya untuk menjauhi perkara-perkara yang haram dan jangan mendekati apalagi mengerjakan. Wa an yaj'al al-insan bainahu wa bainaha hajiza. Dan semestinya seorang manusia, seorang muslim hendaklah membuat satu batas, satu garis antara yang halal dengan yang haram atau antara dirinya dengan perkara-perkara yang haram. Wa qad kharraja Tirmidzi disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah ibni Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan la yablughal 'abdu la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Tidak akan seorang hamba mencapai derajat muttaqin hingga dia meninggalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak apa-apa karena khawatir takut ada apa-apa. Ini hadisnya disebutkan dalam takhrijnya hadisnya lemah. Sehingga cukup dengan apa yang dikatakan oleh para ulama yang sangat banyak dari kalangan salaf wal khalaf, dari, kalangan ulama ahlu sunnah selalu mengingatkan bahwa seorang yang dalam keadaan muttaqin, orang yang sangat takwa, dia menghindarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak apa-apa karena khawatir ada apa-apa. Ini sesungguhnya penjabaran dari hadis yang lalu, dari hadis yang sedang kita bahas syubhat itu dari satu sisi sepertinya dia boleh, tapi dari sisi lain dikhawatirkan akan begini dan begitu. Maka mereka orang-orang yang meninggalkannya. azakumullah. Demikian cukup dari ucapan para ulama. Kita lihat ucapan para ulama yang sekian banyak yang menasehatkan agar kita kaum muslimin menghindari syubhat dan membuat satu garis antara dia dengan keharaman-keharaman. Berkata Abu Darda, radhiyallahu taala anhu. Tamamut taqwa an yattaqillaha al-'abdu hatta yattaqihi min mithqala dzarrah. Kata beliau, kesempurnaan ketakwaan adalah seseorang takut pada Allah Subhanahu wa taala hingga dia menghindari perkara-perkara walaupun sekecil biji dzarrah. Sekecil biji dzarrah, biji yang paling kecil wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal khasyata an yakuna haraman hingga dia meninggalkan perkara-perkara yang sesungguhnya dia lihat itu halal tetapi dia khawatir bahwa di sana akan ada yang haram khawatir mendekati yang haram ikhwan ibn azakumullah demikian kata Abu Darda orang yang takwa yang puncaknya takwa adalah orang yang sangat berhati-hati. Sehingga dia meninggalkan perkara yang dia ragu. Jangan-jangan ini akan membawa pada yang haram. Dia tidak mengatakan itu haram. Dan kalau ditanya, ini tidak boleh. Dia akan jawab, boleh. Itu halal. Nah kenapa kamu nggak mengerjakan? Tidak. Saya khawatir. Akan ada di balik ini demikian, demikian, demikian. Ini khonifrina azakumullah yang dikatakan orang yang membuat satu garis dia yang halal sebelum masuk syubhat. Jadi kalau ini garis subhat, perbatasan antara halal dan haram adalah subhat, dia bikin garis di sebelum subhat itu satu garis. Maka dia tidak berani melampaui garis ini. Untuk apa? Kata Abu Darda, hijaban bainahu wa bainal haram. Sebagai hijab antara dia dengan keharaman. Kalau dia sudah punya garis di sini, dia yakin akan selamat dari yang haram. Tapi kalau sudah bermain di perbatasan syubhat, dia khawatir akan jatuh kepada yang haram. Ikhwan ibn azakumullah sehingga ditafsirkan atau dipahami ucapan-ucapan ulama ini adalah dengan apa yang ditunjukkan dalam hadis yaitu menghindari perkara-perkara yang samar-samar. Sesungguhnya dia tidak apa-apa, tapi karena khawatir ada sesuatu dia tinggalkan. Ini namanya menitaka asyubuhat, orang yang meninggalkan atau menghindarkan syubuhat. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Mazalat taqwa bil muttaqin hatta tarku taraku katsiran min al-halal makhafat al-haram. Lihat. Kalimatnya hampir sama. Kata beliau, akan tetap ketakwaan itu ada pada orang-orang yang takwa hingga dia meninggalkan kebanyakan perkara-perkara yang sesungguhnya halal makhafat al haram karena khawatir haram dia halal, tapi ada syubhat di sana. Ada kesamaran-kesamaran yang dikhawatirkan dia jatuh pada yang haram, maka dia tinggalkan. Ini makna ucapan mereka. Karena mereka tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang halal. Sehingga tetap dikatakan halal, tetapi dia menghindari karena sesuatu yang dia khawatirkan, karena itu mengandung syubhat, dia khawatir akan jatuh kepada yang haram. Demikian pula kata Al-Thawri rahimahullah. Innama summu al-muttaqin li'annahum muttaqaw ma la yuttaqa. Kata Tsauri rahimahullah, mereka dinamakan muttaqin, diambil dari kata-kata takwa, orang-orang yang takut pada Allah. Karena mereka takut pada sesuatu yang orang lain tidak menghindarinya. Dia menghindarinya, yang orang-orang selain mereka tidak menghindarinya. Ini yani perkara-perkara yang layut takwa. Warawa an Ibni Umar. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, "Inni la uhibbu an ada'a baini wa bainal haram sitratan minal halali la akhriqaha." Aku suka, sangat ingin untuk membiarkan antara aku dengan yang haram ada satu perkara yang aku jadikan di sana sebagai sitrotan, sebagai sitar, sebagai tirai minal halal dari yang halal. La akhriqaha yang aku tidak akan melampauinya, nggak akan merobeknya. Perhatikan kalimat ini, Ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, aku sangat ingin untuk membiarkan antara aku dengan keharaman satu tirai. Yang aku tidak akan melanggarnya tirai itu. Dan tirai itu dikatakan Minal halal, dari yang halal. La akhriqaha, aku tidak akan merobeknya. Berarti batasnya, para muttaqin, bukan dia di syubuhat. Dia bikin garis yang halal ini. Dan kemudian dia tidak melampaui yang halal ini. Masuk ke syubhat pun mereka tidak berani. Ini makna mana ucapan mereka. Tidak lepas daripada ucapan Rasulullah SAW. Yaitu, dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang masih tidak jelas yang masih samar. Dia khawatir akan jatuh pada yang haram. Maka aku bikin tirai di yang halal ini. Tidak melampaui yang halal. Kalau sudah meragukan, kalau sudah syubhat, dia hindari. Ini kehati-hatian mereka. Oleh karena itulah mereka dikenal sebagai ahlu taqwa. Sebagai para muttaqin, orang-orang yang taqwa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan pula alim Maimun ibn Mihran. La yaslam lirrajul al-halala hatta yaj'al bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Tidak selamat bagi seseorang dari perkara yang halal hatta yaj'al bainahu. Ini tidak selamat dia untuk tetap di yang halal kecuali kalau dia menjadikan antara dia dengan yang haram hajiza. Hajiz juga maknanya sitrah, tirai. Tirainya dari syubhat atau dari yang halal? Hajizan minal halal. Kalau hajiznya, tirainya dari yang halal, artinya masuk ke syubhat pun mereka tidak mau. Itu maknanya. Mereka membuat tirainya di yang halal. qala Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah juga mengatakan, لا يصيب عبد iman hatta حتى يجعل بينه bainal harami hajizan minal halal tidak akan tepat seorang hamba atau tidak akan mendapatkan ketepatan pada hakikatul iman, pada keimanan yang sesungguhnya. Ini yani nggak akan mencapai, nggak akan mendapatkan hakikatul iman, keimanan yang hakiki hingga dia menjadikan antara dirinya dengan yang haram satu tirai. Menjadikan antara diri dengan dia atau dengan keharaman satu tirai minal halal, dari yang halal. Selalu dari ucapan Ibnu Umar, ucapan Maimun, ucapan Sufyan Ibnu Uyainah menyatakan bahwasanya orang yang muttaqin, orang yang selamat, orang yang mendapatkan hakikat iman adalah orang-orang yang membuat satu tirai antara dia dengan keharuman dan tirainya minal halal dari yang halal. Kalau sudah meragukan, dia hindari. Dia menghindari sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa dikatakan haram, tetapi dia khawatir akan membawa pada yang haram. Qala dikatakan selanjutnya masih ucapan Sufyan bin Uyainah wa hatta yad'al ithma wa mal wa matashabaha minhu dan hingga dia menghindarkan dosa-dosa dan yang mirip yang menyerupai dosa-dosa. Yang tashabah dia tidak mau. Tasyabah minhu adalah yang mirip dengan dosa-dosa. Ya, ini perkara-perkara yang memang menyerupai dosa atau yang terdapat subhat di dalamnya dia hindari. Wa yastadil bihadal hadis. Beliau berdalil dengan hadis ini. Wa man ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li wa 'irdihi. Wa yastadil bihadal hadis min man yadhhab ila sadd ad ila al-muharramat wa tahrim wasail ilaiha. Dan para ulama berdalil dengan hadis ini pula tentang perlunya untuk menutup pintu-pintu kejelekan. Saddad dara'i' namanya atau dikenal dengan saddud dari'ah. Saddud dari'ah adalah menutup jalan menuju pada yang haram. Ini satu kaidah yang dikenal di kalangan salaf rahimahumullah wa jima'in. Dalilnya apa mereka menyatakan perlunya saddud dari'ah? perlunya menutup pintu kejelekan. Di antara dalil yang mereka bawa adalah hadis yang sedang kita bahas. Masya Allah. Hadis yang betul-betul jawami'ul kalim. Min jawami'ul kalim. Hadis yang simple tapi bermakna luas. Masuk kepada hampir semua bab dalam kitab fiqih. Di antaranya mereka mengambil satu kaidah dari makna hadis ini bahwasanya saddud dari'ah perlunya menutup pintu kejelekan-kejelekan. Apa dari'ah? Zari'ah adalah jalan yang menuju pada yang haram. Ini perkara. Masih belum dikatakan haram. Tapi akan membawa kepada yang haram. Maka jalannya ini sudah dihindari. Kenapa? Kok ini dihindari? Zari'atan ilal haram. Karena akan membawa pada yang haram. Maka harus ditutup. Apa namanya? Saddud zari'ah menutup pintu-pintu kejelekan. Ikhwan ibn azakumullah tentunya yang sering terjadi pintu-pintu kejelekan itulah syubhat-syubhat. Sebelum masuk ke dalam yang haram biasanya yang syubhat duluan. Yang samar-samar baru kemudian yang jelas. tahrim al wasail ilaiha berarti diharamkannya dilarangnya jalan-jalan yang membawa kepada keharaman wa yadullu ala dhalika aydan min qawaid syariah. Dan yang menunjukkan hal ini pula adalah kaidah syariah yang dikenal pula yaitu tahrim qalil ma yuskir kathiruhu. Haramnya sedikit kalau dia akan memabukkan ketika banyak. yakni yang sering dikenal dengan ma askar kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan kalau banyak maka sedikit pun haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Khana azakumullah bicara tentang khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr. Dan setiap khamr haram. Kemudian ada yang membahas. Bagaimana kalau minumnya sedikit? Kan tidak mabuk. Berarti boleh. Kan yang haram yang memabukkan. Kata para fusah, orang-orang fasik. Maka kita jawab dengan kaidah. Ma askaru kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang kalau banyak memabukkan, maka sedikit pun haram. Kenapa? Mereka para ulama menyatakan yang memabukkan ketika banyak sedikit pun haram. Sama dengan ini. Kalau kamu minum sedikit, apakah tidak khawatir membawa kepada banyak sedikit sedikit lagi sedikit lagi dan kemudian jatuh kepada yang memabukkan yang haram maka mereka mengatakan kalau sudah terbukti itu adalah haram, maka sedikit pun nggak boleh. Walaupun nggak mabuk nggak boleh. Lu nggak mabuk, saya cuma sedikit nggak boleh. Ini ada orang-orang yang sok bisa memelihara hawa nafsunya. Seakan-akan dia adalah orang yang paling kuat. Saya minum khamr tapi saya tidak pernah mabuk, katanya. Saya sengaja untuk menghangatkan badan cukup, tidak sampai mabuk. Dan saya benci orang-orang yang mabuk. Apakah orang ini orang baik? Kita katakan tidak. Orang yang bermain-main dengan keharuman. Sebab itu adalah perkara yang haram. Kalau sudah terbukti memabukkan, maka sedikit pun haram. Jadi walaupun makna atau walaupun definisi khamr, definisi minuman keras yang haram adalah ma'askara, apa yang memabukkan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr, tetapi tetap kaidahnya. Kalau sudah terbukti memabukkan, maka sedikit pun, setetes pun nggak boleh. Ini khonifidin azakumullah juga kaidahnya dari sini pula. Sama atau satu bab. Watar tahrimul khalwah bil ajnabiyah. Demikian pula kenapa Rasulullah SAW mengharamkan khalwah bil ajnabiyah. Berdua-duaan dengan wanita. Tidak berbuat apa-apa. Bahkan wanitanya pakai hijab. Pakai jilbab. Bahkan pakai cadar. Ngobrol berdua Haram, tidak boleh. Kenapa? Kan kita nggak berbuat apa-apa, nggak berbuat dolim, nggak berbuat dosa, nggak melihat wajahnya. Tidak boleh. Barang siapa yang berkhalwat berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, ajnabiyah, maka yang ketiganya adalah syaitan. Diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ini pun sama dari bab sadad dariyah, menutup pintu-pintu kejelekan. Jalan-jalan fitnah harus ditutup. Jangan dibuka. Kalau dibuka, dikhawatirkan pasti kemungkinannya sudah sekian 90% lebih kalau kamu akan terjerumus pada yang haram dan itu diharapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi melihat dari larangan-larangan Rasulullah, kenapa khomer sedikit tidak boleh, walaupun sedikit. Kenapa duduk dengan perempuan berdua-duaan dalam keadaan tidak mau berbuat jahat, mau privat ngajari ngaji. Tak boleh. Kenapa demikian? saddan lidzari'ah menutup pintu fitnah menutup pintu kejelekan wa tahrimu shalah ba'da subhi wa ba'da asri demikian pula dilarangnya salat setelah subuh dan setelah asar itu juga kata para ulama dilarangnya oleh Rasulullah SAW salat di waktu-waktu tersebut adalah saddan lidzari'ah menutup pintu kejelekan apa kejelekan yang dikhawatirkan akan terjadi Saddan lidhari'atis salah inda tulu'is syamsi wa inda ghurubiha. Dikhawatirkan kamu salat bertepatan ketika matahari terbenam atau bertepatan dengan matahari terbit. Setelah subuh, dikhawatirkan kamu salat bertepatan dengan matahari terbit. Setelah asar, sore, dikhawatirkan kamu salat berdekatan atau bertepatan dengan terbenamnya matahari. Dan itu ibadahnya orang-orang ajam, kata Nabi Ibadahnya orang-orang selain Islam yang menyembah matahari, ibadahnya orang-orang Jepang yang dia sujudnya kepada matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Maka kaum muslimin dilarang oleh Rasulullah SAW untuk meniru mereka. Dan untuk had dan lidariyah, untuk menutup pintu kejelekan, dilarangnya sejak ba'dal fajar nggak boleh ada sholat. Tidak boleh pula setelah asar ada sholat. Sholat-sholat nafilah. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Dengan ini kita bisa menggabungkan antara dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Rasulullah SAW melarang salat ba'dal asr, tetapi Aisyah menyatakan aku melihat, melihat Rasulullah SAW salat di rumahku, di kamarku ba'dal asr. Bagaimana kok bisa dicocokkan? Ini dilarang. Ini Rasulullah mengerjakan. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah membawakan riwayat yang ada tambahan di sana wa kana syamsu murtafi'ah dan matahari masih tinggi. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya kalau matahari masih tinggi, berarti kekhawatiran sholat ketika terbenam jauh. Tetapi kalau sudah jam setengah enam, sudah jam lima, jangan. Sudah dekat-dekat, sudah mulai redup, jangan ada sholat sama sekali. Ini khonifina azakumullah sehingga sepertinya ada ikhtilaf yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Masalahnya adalah kekhawatiran sholat ketika matahari pas terbenam. Sehingga sebagian orang menyatakan boleh kalau matahari masih tinggi dan kekhawatiran itu masih jauh. Sedangkan yang lain menyatakan untuk kehati-hatian, aku ingin membuat batas antara aku dengan yang haram, satu yang halal. Selesai. Yang subhat-subhat dia nggak berani. Ini khonifidina azakumullah puncaknya ketakwaan adalah dia menghindarkan sesuatu yang mengkhawatirkan akan masuk ke dalam yang haram. Walaupun datnya masih belum dikatakan haram, tapi khawatir akan jatuh kepada yang haram, maka dihindarkan. Dari perintah-perintah Nabi ini untuk menghindari salat ba'dal asr, salat ba'dal subuh, dilarang untuk berduaan dengan wanita walaupun niat baik. Ini semua adalah sad dan lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Contoh lainnya, man'u sha'im minal mubasyarah idza kanat tuharriku syahwatahu. Melarang seseorang ketika berpuasa untuk bermubasyarah dengan istrinya. Bermubasyarah artinya adalah tidak sampai pada jima, hanya berpelukan, berciuman dan seterusnya. Tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika ada yang tanya bolehkah, Rasulullah mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Padahal itu tidak membatalkan puasa. Istrinya sendiri tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak boleh? Saddan lidzari'ah untuk menutup pintu kejelekan. Pintunya ditutup. Selamat. Ya. Makanya ketika ada orang yang lain tanya boleh ke istri, Rasulullah mengatakan boleh. Kok aneh? Yang tadi pemuda datang bertanya tidak boleh, yang ini orang tua bertanya boleh. Kenapa berbeda? Karena yang ini tidak dikhawatirkan, yang ini dikhawatirkan. Yang ini masih muda, dikhawatirkan akan jatuh ke dalam yang tidak boleh ketika berpuasa, yaitu jima. Sedangkan yang ini yang lebih bisa menahan dirinya, dilihat kemungkinannya dia bisa menahan dirinya, dikatakan tidak apa-apa. Dan Rasulullah SAW pun mencium istrinya di bulan Ramadan, di siang hari. Maka Yahudin Azakumullah, berarti kenapa dilarang pada yang pertama tadi kepada pemuda tadi? Karena menutup pintu kejelekan dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam yang haram. Walaupun masih boleh mencium istrinya di siang hari, boleh. Buktinya Rasulullah SAW membolehkan orang tua tadi dan juga diriwayatkan Rasulullah SAW juga mencium istrinya, berarti tidak mengapa. Kenapa yang satu tidak boleh, yang ini boleh? Ini adalah dalam rangka sad dan lid lidariah. Menutup pintu-pintu kejelekan. Wa mana katsirun minal ulama al haid fima baina surratiha wa rukbatiha illa min wara'i ha'il. Demikian pula kebanyakan para ulama melarang untuk bermubasyarah dengan istri ketika haid. Kecuali di antara lututnya dan pusatnya, pusarnya. Kecuali di balik kain. Artinya sang istri yang sedang haid harus ditutup kain antara surah pusatnya dan lututnya. Kenapa demikian para ulama mengatakan dilarang kecuali dengan kain? Sama jawabannya. Sad dan lidjari'ah. Dikhawatirkan. Walaupun kamu mengatakan enggak, enggak, enggak akan masuk. Enggak akan masuk. Aman, tenang, stamin, jamin. Para ulama tetap mengatakan jangan. Jangan, jangan, jangan. Sebagai apa? Sebagai batas kalau kita lihat ucapan-ucapan tadi para ulama, ucapan Maimun ibn Mihram, ucapan Ibn Umar, ucapan Abu Darda, ucapan al zawri ucapan Sufyan ibn Uyayna, semuanya menyatakan aku ingin. Antara aku dengan yang haram ada batas dari yang halal. Sudah yang halal jelas aja lah, Selesai. Walaupun kalau tidak duhul tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak memakai hail, tidak memakai kain yang memisahkan, dalam keadaan dikhawatirkan akan jatuh pada yang haram, maka tetap di, di sana dikatakan oleh para ulama jangan. Ikhwan bab-bab dalam fikih banyak sekali yang seperti ini modelnya. Dilarang karena satu sisi yaitu sad dan lidariah. Dan ini bukti bahwa hadis yang sedang kita bahas adalah min al kalim. Hadis yang kita bahas adalah hadis yang betul-betul mencakup makna yang sangat luas dan masuk dalam sekian bab dalam kitab fikih, hampir semua bab masuk hadis ini. Yaitu tentang masalah syubhat. Barang siapa yang menghindarkan syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Kemudian dikatakan selanjutnya, <clears throat> Wa min amthilati dzalika wa huwa syabihun bil masal alladzi darabahu nabi Dan juga contoh lainnya. Dan contoh ini sangat mirip dengan hadis yang sedang kita bahas. Kalau hadis yang sedang kita bahas, Rasulullah SAW mempermisalkan dengan penggembala, tetapi hadis ini atau riwayat ini adalah justru kenyataan penggembalaan betul. Apa kalimatnya? Disebutkan dalam satu riwayat, Man sayyabada batahu tar'a biqurbi zar'i ghairihi fa innahu dhaminun lima afsadathu min az-zar'i walau kana dzalika naharan هذا هو الصحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال sekarang pada kenyataan betul-betul penggembalaan hakiki kalau kemarin kan permisalan bahwa orang yang masuk pada syubhat itu permisalannya seperti penggembala ini penggembala betul barang siapa yang membawa kendaraannya atau hewannya di dekat kebun orang lain kemudian hewan itu memakan kebun orang tadi, maka dia harus bertanggung jawab membayar tebusannya. Kenapa demikian? Hewan kan tidak punya pikiran. Dia makan ya yang dekat dengan dia dia makan gitu. Maka majikan yang disalahkan. Kenapa kamu ngikat kuda di sebelah kebun saya? Pohon saya habis. Siapa yang salah? Apa kudanya? Yang didenda orang yang didenda. Maka dikatakan di sini dalam riwayat ini bahwasanya orang yang mengembalakan saya pada batahu yang menuntun kendaraannya. Kendaraannya yang dimaksud adalah hewan ya. Unta atau kudanya. Tar'a biqurbi zar'in. Dibiarkan untuk memakan rumput di dekat kebun seseorang. Fa innahu dhamin, maka orang tadi bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh hewannya. Walau karena dzalika naharan walaupun siang hari. Apa kaitannya siang hari atau malam hari? Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya kalau siang hari yang salah tuan rumahnya. Kalau malam hari yang salah orang yang mengikatnya. Kenapa demikian? Karena mereka membahas kalau siang hari seorang pemilik kebun harus menjaga kebunnya. Dalam keadaan dia melek, dalam keadaan dia jaga, tidak tidur. Tapi kalau malam hari semua orang istirahat. Maka ketika dirusak, dia tidak bisa menjaga sama sekali. Jadi kalau siang hari, kata sebagian ulama menyatakan, itu tanggung jawab pemilik kebun. Kenapa dia diam ketika ada ada hewan yang masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam kebunnya? Kenapa dia diam? Mestinya dia duduk di apa itu? Pendoponya sambil megang kaleng-kaleng dengan tali itu kalau ada burung-burung datang dia halau. Ikhwan ibn Allah, ini sebagian menyatakan demikian. Tetapi pendapat ini menyatakan walaupun siang hari tetap yang bertanggung jawab adalah si pemilik hewan karena dia mengembalakannya di dekat situ. Kalau mengembalakan dia jauh, kemudian ada yang lepas masuk ke kebunnya, mungkin bisa disalahkan si pemilik kebun. Kenapa nggak menjaga kebunnya? Tetapi yang salah sekarang ini adalah sayyaba dabatahu tar'a biqurbi zar'i ghairihi karena dia sengaja-sengaja meletakkan hewannya di sebelah kebunnya orang tadi. Maka yang salah adalah yang memelihara apa yang membawa hewan tadi. Dia harus menebus membayar semua kerugian-kerugian si pemilik kebun. Ikhwan sehingga sungguh kejadian ini persis berarti masalah penggembalaan ini tadi. Apakah yang dipermisalkan yaitu seperti masuknya dalam syubhat ataupun pada kenyataannya sama hukumnya. Jangan dekat-dekat perbatasan. Ya, ini maknanya diambil dari dua sisi. Hakiki wal ma'nawi. Makna hakiki tidak boleh. Makna secara maknawi juga tidak boleh. Mana hakiki adalah seperti ini. Tidak boleh kamu mengembalakan kambing-kambing kamu di sebelah sawahnya orang. Tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan kambing kamu akan merusak sawah orang lain. Demikian pula dalam makna yang tadi, makna permisalan tadi. Jangan kamu mendekati syubhat. Dikhawatirkan kamu masuk pada yang haram. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Orang yang tadi dikatakan sebagai dhamin, dia menjamin atau harus membayar semua kerugian tadi. Kenapa? Karena itu adalah disebabkan kelalaian dia. Mufarrid biirsalia. Dia lalai. Kenapa membiarkan kudanya atau untanya di dekat kebun orang? <laughs> Fi hadil hal. Wa kadal khilaf lau arsala kalba sayid kariban minal haram. Sama hukumnya. Kalau melepaskan anjing pemburu di dekat perbatasan haram. Perbatasan haram itu dibatasi dengan miqat ya. Miqat, miqat. Ini orang berburu. Dia tahu ini miqat, ini batasnya. Ya kemudian anjing dilepas untuk memburu hewan buruannya. Apakah tidak mungkin anjing itu masuk ke wilayah yang haram, yang tidak boleh berburu di sana? Ya sangat mungkin. Anjing tidak memiliki pemikiran kemana dia harus mencari. Dilihat ada buruannya dia akan kejar. Maka yang salah siapa? Kembali. Yang salah adalah orang yang melepaskan hewan buruannya tadi. Dikatakan, Lau arsala kalb as qariban minal haram kalau dia melepaskan anjing pemburunya di dekat batas haram kemudian al haram kemudian masuk ke batas haram fasada fi kemudian dia berburu di daerah haram padahal daerah haram tidak boleh berburu di sana fa fi dhamanihi riwayatan maka ada dua pendapat dari Imam Ahmad tentang masalah ini tetapi yang dikenal dari beliau yadmanuhu bikulli hal. Orang tadi bertanggung jawab bikulli hal. Kalau sampai dia e, berburu atau membunuh membunuh si anjingnya ini membunuh hewan buruan, maka dia harus menebusnya dengan korban yang sesuai dengan hewan yang diburunya. Demikian ikhwan fillah azakumullah Apa yang bisa kita sampaikan dari kitab Jamil Ulum wal Hikam. Dan yang akan datang insyaallah kita akan bahas kalimat berikutnya dalam hadis yaitu kalimat ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa al qalb. Akan dibahas pada kajian yang akan datang باذنillah tentang bahwa dalam tubuh ini ada segumpal darah yang kalau dia baik baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek jelek pula seluruh tubuhnya ketahuilah bahwa itulah hati atau jantung.